buat tersebut untuk memenuhi sewa dan jika itu adalah seorang muslim maka kemakmurannya itu lebih berat lagi bagian bagian Hanabila memberikan tambahan nukilan Imam Ahmad itu ditambahi wa yukrah dilarang silakan untuk memindahkan wanita ini sewa atau mengeluarkan membuang eh, hewan bangkai dan semacam itu. Sumak salah salah guna kemudian para ulama-ulama tidak berpikir di pihak dan jawab tentang jawaban Imam Ahmad ini apa maknanya ada salah satu mungkin ada tiga metode atau pemahaman. Istilahnya itu itu itu tarifah istilah dalam mazhab itu pemahaman para ulama mazhab terhadap perkataan imam ya imam artinya mana punya kaum namun kaum itu di memiliki banyak penafsiran dan pemaknaan tidak mungkin pendapat ulama mazhab ini bukan fatwa ulama mazhab namun ini fatwa yang berdasarkan nas ya, imam maksimal Imam ini maknanya imam ini imam Toriko so, yang pertama ada ya yang ikra'uhu ala zahir memperlakukannya sebagaimana tekstual perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan wa anal masalah riwayatul wahidah dalam masalah ini cuma ada satu riwayat dari Imam Ahmad Imam Ahmad hanya punya satu kaul riwayat itu pendapat ya riwayat itu adalah istilah dan fikih madhab yaitu pendapat imam itu dengan kaul dengan nas Ibnu Abi Musa seorang ulama Hanafilah Ibnu Abi Musa mengatakan Wakariha Ahmad ayub sirul muslimu nafsahu lihamli maitatin au kundurin minasaniyin. Imam Ahmad melarang seorang muslim itu menyewakan badannya untuk menggendong untuk membawa bangkai dan babi ke tempat yang lain. Dinasranian milik seorang muslim. قال فإن فعل قدر الانفراد dan jika dia melakukannya maka ditetapkan dia harus tetap melaksanakan kontak sewanya. Wa in ajara nafsahu bihamli muharram min muslimin karena terkarahatu asyad dan jika dia menyewakan badannya menyewakan dirinya untuk membawakan caranya haram macam babi jadi ini untuk seorang muslim maka kemakruhannya lebih ke laki namun wajib aku bersurat tetap mengambil keluar itu tetap harus melaksanakan pembahasan tapi maka tadi dikatakan cuma salah saja bagaimana melihat katanya dengan Bahal yatiku lahu amna apakah hasil sewanya itu adalah harta yang sahih atau tidak ala wajahain adalah ini ada dua wajah tentu Hah? pendapat tadi tadi dapat ulama mazhab kan dapat lima, imam ulama mazhab itu sebenarnya wajah ini Imam Ahmad tidak punya pendapat dalam hal ini Ini cuma pembahasan yang dimiliki oleh ulama-ulama Hafidhah Ini hasilnya tayyib atau tidak uang ini ada dua macam Aujahuhuma Wajah yang paling mendekati dengan kaya dari Imam Ahmad adalah tibulahu upahnya tersebut dalam banyak lalu kan melihat tasawuf tasawuf di dakwah yang terbesar Bahkan dan para alam musik dan tidak alam musik. Kal Abdullah Hasan alam musik mengatakan bahwa acara tasawuf menerap tulis di hamil komrin atau hinjiran al mautakan kuriha alaihi jika seorang itu menyewakan dirinya untuk orang lain untuk membawakan e, membawa kamar sendiri babi atau bangkai maka dimakrumkan soal ini ada nas dari Imam Ahmad dalam hal ini bahwa kata orang ini namun makruh dijimat mutahrim dan lebih kalau Alaihi Wasallam la'ana hamilaha melaknat orang yang membawa kamar tidak sabar terhadap maka jika hal ini telah diketahui saya berdoa untuk kira maka diputuskan untuknya tetap melaksanakan Bahwa Wahai mumtani dan satu hal yang tidaklah mustahil Ayat fil kira diputuskan dia harus melaksanakan kira wanita anak muhakaman meskipun hukumnya telah haram Haram kok Namun tetap sewanya dilaksanakan tidak masalah nah, Ijarah bil seperti sebagaimana upah upah kita. Dan itu kalau minum Ahmad itu uangnya haram. Dulu akan dulu Imam Ahmad itu bukan kalau dipaksa bukan tidur mengatakan bunyi Imam Ahmad saja ya mengharapkannya Fakat sahha haulah maka mereka mereka telah menegaskan si anahu yustahikul ujrata bahwasanya tukang tukang itu berhak untuk mendapatkan upah kau lihat muharamatan padahal upah ujrah itu unsur pekan itu hukumnya haram Muhammadan nah, alaih haram bagi bukan tukang itu ala sahibinya Tarikah tanya kemudian tarikah yang kedua atau pemahaman yang kedua tak yang hadis riwayah bagi yukhalifu Bagi zahiraha katakan Imam Ahmad tadi takwil dengan takwil yang mengisi zahirnya Wajah masalah di riwayat wahidatan dan mengatakan bersegera maka ini semua ada satu riwayat. Itu satu riwayatnya apa? Anha di bicara pula kecil. Pekerja semacam ini memindah tapi karena kamu tadi adalah bicara yang tidak sah. Ini adalah metodenya Al-Qadhi itu Qadhi Abu Ya'la di kitabnya Al-Mujarrah ini adalah metode yang menaat. Rojaan Anha Al-Qadhi Al-Qadhi Abu pun telah mengarapnya di kitab-kitabnya Al-Muta'akhirah yang belakangan. Fa'inau sunnah al-mujaradah karena dia menyusun kitab al-mujarad Madinah dulu. Kemudian seperti yang kedua Tukawadu hadil mas'alah Al-Riwayatain permasalahan ini ditakrif dengan dua riwayat. Ada istilah takrif dalam dalam fikih. Ya, ada takrif istilah takrif dalam fikih ini juga dengan dengan hati. Tapi ya, artinya ya mirip-mirip seperti bahasa ini juga ya, untuk menghukum satu masalah dan perkataannya ulama madhab namun ini adalah kesimpulan dari nah dikiaskan dengan perkataan beliau ini adalah masalah yang lain ini dari cuma punya pendapat tentang masalah A ini oh, tentang masalah B masalah B ada pemilihan dengan masalah A dan Nah, ini ditahir dari teman-teman ini ditahir dengan dari uh, dengan dua riwayat yaitu dua pendapat ya dua perkataan Imam Ahmad hasil tahir yang pertama anak hadir dalam tapi Sebenarnya sewa ini hukumnya sah dan tidak mendapatkan upah namun ma'al karahatil fi'li dibuat ijarah namun perbuatannya perbuatan memudah khamar dan satu itu terlarang demikian pula upahnya juga terlarang kemudian hasil tahid yang kedua la tasul ijarah yang tidak sah wala yastahiku bina ujratan dan tidak berhak mendapatkan upah wa in hamala meskipun dia laksanakan maka sepertinya Nah, riwayat yang kedua ini kita dari mana? Wadzalika ala siyasi qawlihi bi anna al-khamra la yajuzu imsakuha wa tajibu iraqat iraqatuha. Nah, ahad yang kedua ini asal asalnya adalah dia Dikiaskan dengan perkataan Imam Ahmad tentang khamar. Yaitu Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mempertahankan khamar dan wajib menumpahkan khamar namanya tahrif tahrif tahrif bil furuq ala usul furuq ala usul ada usul yaitu perkataan imam yang ditahrif dia mengatakan tentang kamu tidak sulit khamr itu dipertahankan disimpan kamu harus buat empat dan bukan itu Kalau masalah-masalah huruf bukan untuk ini itu ini nggak sembarangan kita istilah nah itu kan nggak ya penulis dan penerjemah itu semua diajarkan semua awal sudah akhirnya apa yang sampai sudah bisa ulama ulama tapi riwayat ya kita riwayat Allah Taala kita lihat riwayat hadis saja Ya, gimana teks perkataan Muhammad tentang masalah ini? Fal fi riwayat Abi Talib. Imam Ahmad berkata dalam riwayat yang bagaimana diceritakan oleh Abu Talib. Abdul Hamid Abu Talib al-Mishkani generasi pertamanya menurut Imam Ahmad Dapat Imam Ahmad belajar dengan Imam Ahmad bagaimana lama dan Imam Ahmad meninggal Imam Ahmad mengatakan tidak aslama jika seorang kafir masuk Islam walau khamrun atau Ketika masuk Islam dia punya simpanan khamr atau punya peternakan babi. Maka di mana usaful khamr khamrnya dikumpahkan. Fatusahu al-penadikan Babinya dilepas Dilepas dan diobani yang lain ya, kalau diobani ambil yang lain nah Fakat haram alih karena kedua itu haram atas orang ini yang termasuk Bayang kota lah seandainya eh, babinya tidak dia lepas namun dia eh, bantai dia bunuh malah tak dan dia Nah, maka dari perkataan Imam Ahmad sini fakat nasbah ala anahu la itu berarti ada perkataan dari Imam Ahmad tidak boleh mengatakan Umar Oleh Ustaz fatnaso pertimbangan yang lain mengatakan isyaratnya tidak sah. Fatnaso karena Imam Ahmad punya perkataan tegas bagaimana diceritakan oleh Imam Mansur anau yukra ayat ajiru nafsahu linabarati karamin nasara nasrani bagaimana kemarin yang kita ya. baca Imam nah, Ahmad melarang soal itu menyewakan dirinya sebagai sebagai penunggu kebun anggur di orang masyarakat Seorang Muslim jadi penunggu kebun anggur orang yang Nasrani maka Imam Ahmad punya perkataan ya, dilarang. Kenapa? Lihat asla dan dicayar ke ilal Karena pada asalnya ya, anggurnya orang Nasrani itu ujung-ujungnya adalah yang kaum jadi khamar ila ayaklam kecuali atau ila ayaklam sampai kita dengan yakin anam yuba li khairul khamri artinya anggur ini dijual bukan untuk kepentingan alasan hasil tasis yang kedua lepas jiru ijaran tadi Fakat mana amin ijarah binasihi ala hibdil karami alladhi yutakhadhu lil khamri aula ayumna'a min ijarati nafsihi ala hamlil khamri Tapi Imam Ahmad melarang seorang itu bekerja sebagai penjaga kebun anggur yang akan dijadikan sebagai khamar kalau Allah maka lebih-lebih lagi untuk terlarang seorang itu bekerja untuk menggendong membawa khamar karena bihi satu qadi inilah metode yang ditempuh oleh al fadhi Abu Ya'la fi ta'lif At-Tasawufi kita tidak At-Ta'lif dan kita kitab turunannya Wa alaiha dan, dan dengan pendapat ini Aksarul Ashabihi Qadi Abu Ya'la itu pendapat sebagaimana pendapat ini semacam Abdul Khitab Umar bin Khattab. Wahia tarifatun man hati wahu ini adalah metodenya orang-orang yang menempuh metode beliau, metodenya Abu aku Abu ada dan muta'asin dari ulama-ulama datang. Wal mansur indah, kependapat yang benar indah menurut mereka adalah riwayat al-mukharajah riwayat yang hasil tahrid pendapat Imam Ahmad namun hasil tahrir bukan bukan teks dari Imam Ahmad namun hasil dari tahrir tadi gitu lah yang mengatakan lafazul al isyarah itu yang riwayat hasil tahrir kalau riwayat yang hasil nas itu tadi yang pertama Kalau juga pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Yang keduanya adalah murid Abu Hanifah. Tahunya lapasul ijazah. Tak sah. tidak indah asatida dan ini menurut ulama-ulama mazhab Hanafi sahabat-sahabat kami maka ini menunjukkan bahasanya persahabatan hakikat adalah persahabatan karena manhaj tempuh mazhab Imam Ahmad bagian persahabatan Nabi adalah persahabatan yang dibangun di atas kesamaan pemikiran. Lima tidak tak jauh ala hamil khamri ila baiti au hanutihi au haisu la yajuzu ikrahuha. Sawa'an kana hamil li au mutlaqa. Ini menurut ulama-ulama Ahnafila berlaku yaitu yang mengatakan tidak sah ijarah jika seorang itu bekerja untuk membawa khamar ke rumahnya atau ke warungnya atau ke tempat yang tidak boleh ikruha dibiarkan eh, baik kamar itu juga untuk diminum atau segera dibawa sama itu tidak diketahui untuk apa Tidak diketahui atau diketahui untuk minum Untuk harap Menurut ini tadi Fa'ama ingkana yahmilu yahmiluha lirikoha lirikoha kata jika dia membawa homer itu dan nanti sampai di tempat dan yang dimaksudkan mau dituangkan mau dibuang Au yahmil al-maitata atau dia bekerja membawa bangkai yang kulaha ila sahara untuk dipindah ke padang pasir dibuang jauh dari pemukiman li'ala yata'adha binafiriniha supaya orang itu tidak terganggu dengan busuknya baunya ya Pak jujur yajuzul waktu ala dhalika maka boleh ijarah boleh bekerja dengan tujuan semacam itu li'anahu amalun mubahun karena ini adalah kerjaan yang mubah lakin in kanatil ujratu jilda maitati lam tasihah فاستحق أسرة المثل akan tapi jika ujrahnya sewanya di, tadi bahwa bangkai jauh dari kemungkinan kenapa buang dia tidak ngaku orang jadi kalau tujuannya untuk semacam itu menurut Hanabila nggak boleh. Tapi jika ternyata upahnya itu adalah kulit bangkainya, maka lantas sih maka upahnya ini tidak sah. Ini karena buang upahnya ini kulit bangkainya silakan kamu ambil jika kamu sama jangan jual jangan memanfaatkan nah kalau upahnya adalah kulit bangkainya maka tidak sah Fastahaqa ujratal misli lalu dia berhak untuk mendapatkan upah standar. Gimana kalau mendapatkan upah hari Ini Sehingga nafas salah kau al-jilda wa dahu adahu ala sahibihi dan jika kulitnya sudah dia lepas dan setelah dia ambil maka kulit itu wajib dia kembalikan kepada yang punya dan dia minta upah standar. Nah pendapat yang lemah dan menurut Pak juga ini juga pendapatnya Imam Syafi'i. Dan benar pendapat Abu Hanifah riwayatul ula sebagaimana riwayat yang pertama. Itu yang bukan riwayat hasil tahrij tadi. Wa ma'khabuhu fi makhab sisi pendalilan Kenapa tidak boleh kalau upahnya berupa nah, kalau upahnya berupa kulit bangkai maka tidak boleh. Itu dalamnya bila sana amal hamla itu karena mutlak. Jika bawa kulit bangkai dan itu mutlak kita tidak tahu tujuannya apa. Lam yakun al mustahakku aina hamil khamri. Bukanlah yang menjadi hak untuk bagi upah adalah Islam yang kemustaf bukanlah yang menjadi haknya adalah membawa khamr itu sendiri. Wa aiban fa inna mujarrad hamliha laisa ma'siyatan li jawazi an tumal bi turaqa wa tuqallal indahu wa li hadha idza kana al-hamlu fi syurfi lam yakun. Wa ma'a hadha fa innahu yuqahu al-hamlu. Demikian juga fa inna mujarrad karena semata-mata Oh ini makhabnya Abu Hanifah. maka mazhab Abu Hanifah sebagaimana riwayat yang pertama yang bukan hasil takhid tadi. Di itu ijarah sahihah dan berat mendapatkan upah. Kita, uh, riwayat yang pertama dari yang berdasarkan nasib Imam dan makhluknya sisi pendalamnya Abu Hanifah dalam masalah ini adalah ketika pemindahan ini adalah sesuatu mutlak Tapi bukanlah yang menjadi hak yang menjadi kewajiban itu adalah membawa khamar itu sendiri karena isyarat mutlak pak bagi yang lewat di dalam motor apa itu bisa saja diganti dengan yang lain. Waidat dan yang dan penjelasan tambahannya karena semata-mata membawa khamar itu bukan maksiat. Karena boleh jadi khamar ini dipindah nanti di tempat di sana itu rok untuk di diuangkan atau yang baru atau dijadikan sebagai cuka di tempat itu jadi menurut ulama yang membolehkan ya, dengan sengaja menjadikannya seperti kita namun dapat tempat akan ada anak dan nabi tidak boleh Melihat oleh karena itu jika memang tujuan karena alhamdulillah tujuan membawanya itu memang jelas mensumpi untuk diminum di tempat yang dituju dan itu tak boleh Ya. Meskipun kita namun meskipun kalau secara mutlak itu boleh, eh, dan pula mendapatkan bah wa ma'aha dafa yukahul hamlu nah, tapi membawa ah, membawanya sendiri perbuatan membawanya sendiri sangat Sebulannya wal Allah alam dengan paling mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat ulama-ulama tadi atau dari pendapat tiga pendapat Hanafilah tadi untuk menyikapi masalah ini di mana hukum memindah khamar kalau satu Ibnu Abi Musa, biasanya disebut oleh Ibnu Abi Musa itu Torikoh yang pertama yaitu dipahami sebagaimana zahirnya Faina aku ila maksudil Ahmad karena inilah yang lebih dekat pada maksudnya Imam Ahmad wa aku ila dia dan lebih dekat kepada dia itu biasanya lah, kepada anak Nabi melaknat orang yang berhormat Fadzalika eh, dan hal itu kiasnya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam lah anak laknat akhir al khamri orang yang memerah anggur jadi anak anggur Wamu'tasirah Wamu'tasirah Dan yang meminta supaya diperahkan Kalau diperahkan ya Apa ya baca ini ini diperah di anggur Kemudian diperahkan anggur

makna orang ya meminta supaya kamar itu dibawakan pada dirinya. Kalau asal wal hamal maka yang namanya pemeras bukan dalam arti perampok ya. Wal hamal dan yang membawakan fat Awadah ala manfaatin itu telah melakukan transaksi muawadah melakukan transaksi ala manfaatin satu jasa terkait ibu iwadon yang dia berhak untuk mendapatkan kompensasi وهي ليست محرمة في نفسها tentang satu tersebut adalah sesuatu yang haram kesenjatannya. Nah, ماذا؟ Jom, minta kopi. Wahia laysat muharramatan fi nafsiha dan jasanya dia tak haram pada dirinya. وإنما inama hurimat lil fasil muktasiri wal namun diharapkan karena niat dari orang yang minta untuk diperhatikan dan minta dibawa maka keharaman yaitu bahwa kamalau ba'a anaban au asirat liman yatakhidu khamra maka keharaman membawa khamar dan memeras anggur bagaimana keharaman seandainya loba ah, ini dan seandainya seorang itu menjual bunga anggur atau cairan anggur untuk orang yang mau menjadikan sebagai khamar. Wafat terakhir, wal khamru biyadil mustahil. Wafat terakhir kemudian ternyata ternyata air cairan khamr itu pasang hilang kan juga kamarnya dia bermustari di tangan pembeli pembeli hilang fa'inan malal fa'e layat hat masyanya Maka harta si penjual tidaklah hilang secara cuma-cuma aku udah laut ini iwan ini Nanti putuskan ada konten satu Ada orang yang jual anggur kata orang yang mau membuatnya sebagai khamr jangan pembeli dicuri orang belum bayar maka ini harta si baik nggak boleh hilang dia harus dibayar dan ikan guna maka demikian juga makanya di sini al manfaatullah lati al mu'jir la tadhabu majana Maka jasa manfaat yang al mu'jir yang diberikan oleh orang yang menyewakan diri yang pernah berkomer itu tidak boleh hilang cuma-cuma. Bayuk atau luha Namun harus diberikan gantinya. Ina inna tahriman intifa'i ibiha Ina makana min jatuh ta'jir la min jatuh Karena haramnya mengambil manfaat pihak dengan uh, dengan eh, inti Pak Pia mengambil manfaat darinya yaitu tadi yang ini memindah khamar atau bangkai itu haramnya adalah dari arah mustajil orang yang meminta untuk dipindahkan lah menjadi bukan dari pekerja jadi kalau menurut Allah kesimpulannya Ibn Abi Musa tadi gimana? Eh, transaksinya transaksinya haram tapi berhak mendapatkan upahnya ya. Ijarahnya itu tidak boleh namun berhak untuk mendapatkan upah namun upahnya tidak boleh dimanfaatkan agak buruk kan ya? Ijama eh, aja nggak boleh. Hah? Al akadnya nggak boleh. Kaya Ahmad ayo jil muslim nasahu Di akadnya tidak boleh Tapi ijarahnya dilaksanakan Namun transaksinya dilaksanakan Transaksinya dilaksanakan Akadnya tidak boleh Transaksinya kalau sudah terlanjut dilaksanakan Enggak dapat sedekah, enggak dapat sedekah yang dimanfaatkan saya tidak tahu. Kan bulat. Jalannya tidak boleh. Kalau dapat lanjut tidak jalankan. Tidak dapat uang upah, dapat mendapatkan upah. Boleh dimanfaatkan duitnya, tidak boleh dimanfaatkan. Disedekahkan. Nah, maka tadi ini dibahas tentang kok berat mendapatkan upah? Ya berat dia mendapatkan upah Contohnya, ada orang jual anggur, Pada orang yang mau menjadikannya sebagai komer di tangan pembeli, anggurnya kecurian. Apakah dia dapatkan upah karena jual anggur? Dapat si penjual. Kesama. mohon kemana menuharum al-ujur alaihi tapi kan berat mendapatkan upah namun nah namun haram namun kita haramkan upah tersebut bagi si pengupah namun duit ini nggak boleh dimanfaatkan oleh dia Duh, kenapa? Lihat nilai subhanahu wa ta'ala hak Allah Lalu hakul yang lebih mustari Bukan karena hak mustaqir, Bukan karena hak orang yang meminta dia untuk kerja bukan pula atau pembeli Bikhilaf tak cara zina Berbeda dengan orang yang memperkerjakan orang zina untuk yaitu germo zina untuk zina jadi memperkerjakan orang untuk berzina kalau atau untuk untuk uh, awil qatli atau untuk membunuh orang, awil ghasbi atau untuk merampas barang orang, atau syarikat atau memperkerjakan orang untuk mencuri. Fa'ina nafsah hadal amal maka pekerjaan ini itu haram haram pekerjaannya la asli qasdil mustari bukan haram karena niat pembelinya bahwa kama lau ba'ahu maitatan al maka itu sebagaimana jika seorang ada menjual bangkai atau menjual homer Fa'ina la yuktalahu bisamani maka tidaklah diputuskan dia berhak untuk mendapatkan upahnya di hal hadal lain karena pekerjaan ini semata itu sudah hal Nah, ya, dalam masalah upah ya dibedakan antara perhatikan dari keterangan beliau dibedakan antara yang haram karena pekerjaannya dan haram karena niatnya. Kalau dipekerjakan untuk berzina, maka ini haram karena pekerjaan. Namun kalau apa, bekerja untuk ngangkut khamar, maka ini pekerjaannya belum haram. Karena ngangkut khamar boleh jadi dipindah ke sana untuk dibuang, ya. Kan? Namun haramnya karena apa? karena niat orang yang minta dia mau bawakan jenis Allah mau saya minum maka haramnya karena niat mustakil bukan karena pekerjaannya Kita diperhatikan maka dibedakan antara yang haram karena pekerjaannya maka gimana kalau haram karena pekerjaannya fa innahu la yuqda lahu bi kan tidak ada upah tidak boleh ada upah tidak pernah untuk dapat upah itu kalau haram karena pekerjaan oh karena pekerjaan untuk bagi berbuat zina atau contohnya kalau jual beli adalah ini hamba jual hamba. tapi kalau jual jual anggur atau jual asir perasaan homer kepada orang yang mau menjadikannya sebagai sebagai homer nah, ini jual jual anggur atau jual perasaan anggur kepada orang yang mau menjadikan sebagai homer maka ini haram bukan karena pekerjaannya bukan karena menjualnya menjualnya jadi ini haram karena dia dia lain kalau yang dijual itu homernya kalau homernya dijual ini uh, transaksi kom, eh, atau jual beli kompor ini haram. Tapi kalau yang dijual itu anggur kepada orang yang mau menjadikannya sebagai kompor, maka ini haram karena niat pembeli, bukan karena transaksinya, bukan karena pekerjaannya. Lihat ini berbedakan kalau uh, haram itu karena pekerjaannya maka ya hukum bisamanya maka tidak berhak untuk mendapatkan upah. Kenapa? Karena perbuatan ini haram. Namun jika kita tadi haram itu karena niat pembeli atau niat mustajir, niat orang yang memperkerjakan kita, salah berhak mendapatkan upah, upah berhak Cuma apakah boleh saya manfaatkan? Saya berhak dapat terubah, namun apakah boleh saya manfaatkan itu lain. Namun apakah saya berhak dapat terubah? maka Wa mithluha mi wamisluha bil ijarati al ja'alatu la tusafu bi sihatin mutlaqa wa la sifatat mutlaqa. Dan semisal ijarah adalah ja'alah tidaklah kita katakan kita fonis sah secara mutlak tidak pula batal secara mutlak ini pekerjaan macam dari ya, untuk angkut sama kerja untuk angkut bangkai namun yang benar dia sahih seperti dan mustahil ini hukumnya sah untuk mustahil yang mempekerjakan dalam artian Amalia cukup alibi malu ju'li berujung ujrati wajib bagi mustajir untuk membayarkan uang upah wajibnya mengeluarkan uang upah Wahia pasti atau bini seperti ilal ajir Namun ini hukumnya tidak Sifase Untuk al ajir untuk orang yang bekerja Dimakna dengan pengertian Yahum alaihi al intifa Bil ujrati wal ju'li Haram baginya untuk memanfaatkan uang upah ya haram bagi dia untuk memanfaatkan uang upah namun dia berhak mendapatkan upah berhak mendapatkan upah namun haram memanfaatkan uang upah Walihada fisara'i fisari'ati nadha'iru dan semacam ini dalam syariat itu banyak temannya ini haram atas dia wajib atas dia namun haram untuk di ini ini wajib untuk si A itu wajib untuk si B haram itu banyak wa ala hadha maka berdasarkan hal ini karena su Ahmad ala karahati nadarati karamin nasrani lain yunafi hadha berdasarkan penjelasan di atas maka perkataan tegas dari Imam Ahmad tentang terlarangnya bekerja sebagai penunggu karam eh, anggurnya orang Nasrani tidaklah bertentangan dengan hal di atas Fa'ina hahu an hadal fi'li wa anta ini. Tumma nakdilahu bika fikir kro'ihi. Walau la naf'al hadha kana fi hada manfaatun azimatun lil usaha. Maka artinya kita melarang orang tersebut an hadal fi'li dari perbuatan ini yaitu transaksi. Jadi penumbuh eh, anggurnya Nasrani itu hukumnya tidak boleh transaksinya. Wa'an sama ini upahnya juga tidak boleh dia manfaatkan. Dia bekerja sebagai penunggu, dapat upah, tidak boleh dimanfaatkan. Dan apakah orang yang upah itu berkewajiban untuk bayar? Itu manak bilang sisi ini. Tetap dari mana yang pas itu Untuk nak di bilang sisi ini. Tumanak namun kita putuskan bagi orang yang mempekerjakan lang ini untuk tetap membayarkan uang upahnya itu jadi tetap dibayar, dibayar namun transaksinya haram transaksinya haram dan uang itu yang diterima oleh pekerja itu juga tidak boleh dia manfaatkan namun jika sudah terlanjur terjadi dan dijalani maka orang yang mempekerjakan wajib bayar Walau lam naf'al hada jika kita tidak lakukan hal semacam ini, maka nabi hada bisa dalam hal ini manfaatun azimatun lil usah. Ini terdapat bantuan manfaat yang sangat besar untuk para tukang maksiat. Kalau tidak kita katakan dia wajib bayar, ini kita menguntungkan tukang maksiat. Fa inna kula ala amalin karena setiap orang yang mempekerjakan dia ala amalin untuk melakukan satu amal, yasta'in nabi ala maksiati yang dia manfaatkan untuk melakukan kemaksiatannya, fathasalu radhahu minhu. Maka mereka para ahli maksiat tersebut telah mendapatkan radhahu tujuan mereka minggu dari si pekerja itu. Tumala yu'tunahu syai'a. Kemudian dia tidak perlu memberikan sesuatu apapun kepada pekerjaannya Ini enak sekali mereka. Memahum di ahli ayu ayu awunu ala dan dan mereka ahli maksiat tersebut tidaklah layak untuk kita tolong untuk kita seperti itu. Seseorang ya disewa mobilnya untuk pergi. Ternyata dia pergi dari perempuan sewa ada uang sewa maka berarti berdasarkan hal ini ini berdasarkan hal ini karena ini haram karena niat ditakdir mengapa kan? maka sebenarnya akad yang haram akadnya haram namun kalau sudah terlanjur maka apa mustakir wajib bayar namun akhir namun orang yang kerja nah, yang sopir lagi, gimana tidak boleh memanfaatkan uang kalau kita katakan hmm, dan eh, akhir ini tidak berat mendapatkan upah benar ini nah diantar kan eh, enggak tidak punya kewajiban untuk bayar lagi kita dibedakan antara pekerjaan yang haram karena niat orang yang mempekerjakan dan yang haram karena memang pekerjaan itu haram. Mengantarkan nah, nyewakan mobil mengantarkan orang itu tidak haram pekerjaan, Namun niatnya niat besar jadi ya haram. Bikilah firman salama ilahim amalah laki masalahu bihalim. Nah, patut juga dibedakan, adalah lagi harus dibedakan samping tadi dua hal tadi berbeda dengan orang yang menyerahkan nilai kepada pekerja atau pekerjaan yang tidak ada nilainya Lalu bagi takdir bagi orang yang mempekerjakan dihalin sama sekali Naam al-bariyu wal mughani wal na'iha wa nahwuhum Al-bari pelacur wal mughani penyanyi wa na'iha dan orang yang bekerja untuk meratapi sewa untuk nangis karena ini bapak saya mati ya tak sewa untuk nangis yang terus ya nangis yang kencang-kencang jadi ini ada yang itu tempat kita ini kalau orang Cina orang Cina keluarga ini ada ini ada kerjaan ini Eh, ini tidak ada upahnya katanya lah kalau keluarganya bapaknya meninggal kan? maka dia buka lapangan pekerjaan baru siapa yang mau nangisi bisa nangisi bapaknya raung-raung gitu nanti diupai. kalau di masa dulu banyak Nah, berarti banyak banyak banyak yang <laughs> oh, kita yang masak tidak mereka sudah mendapatkan upah karena melacurnya, karena menyanyinya, karena konsernya, itu mata hukum dan toba Gimana kalau penyanyi tobat? Hmm. Duitnya cuma hmm. mau tentang masalah penyanyi tobat. Gimana duitnya? hal ya tetap terpuna pihak apakah duit hasil dengan itu semuanya disedekahkan pilihan yang kedua Aulia ayah udah alaman atau muha iya ataukah dipulangkan ke sama yang masih misalnya kalau kita oh, konser dari sana pulangkan ke di sana manitianya sana ini pelajar obat dan melangkah ke itu. Aulan kedua nyata. Kalau mengatakan ya, cara membersihkannya ya dia tekan Saya eh, mengatakan apa Asal huma yang yang paling kuat kata Syekhul Islam an la nawdaha ala al-fusaq alladhi fazalduha fil manfaatil muhammah kita tidak boleh membalikan duit-duit ini kita kembalikan ke orang fasik ini yang nyewa penyanyi kan orang fasik ini kemudian tempat duitnya dikembalikan masalahnya ya bisa untuk nyewa penyanyi yang lain maka kita tidak boleh nolong dia semacam ini walau narut duha maka kita tidak mengembalikan ya kepada orang-orang fasik yang akan yang mereka ini telah mengeluarkan duit ini sebelum manfaat muharramah untuk jasa yang haram. Namun si penyanyi ini yang pebat ini apakah boleh memanfaatkan duitnya? Boleh al akhlu tidak dimubahkan juga untuk dia untuk mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Terus gimana? Bab ya terpaksa tidak. Nah, lagi dia ya, sedekah. Masih bagaimana tadi? Ya pindah homer tadi kita, terlalu senang kalau malah kemudian tidak dapat upah coba ya senang maka orang yang bekerja untuk menunda homer dia berhak mendapatkan upah namun dia sendiri tidak boleh manfaatkan untuk kepentingan pribadinya cuma harus kita tasawufkan dikerjakan untuk kepentingan sosial bukan untuk enam pasti untuk ya bangun batang bangun ini dan kemudian pribadi kalau di perusahaan kan kemudian pribadi nah maka di sini semisal semisal dengan hal di atas tadi semisal dengan tadi adalah masalah penyanyi program maka tidak dikembalikan namun juga tidak boleh dia ya manfaatkan untuk kemudian pribadinya namun dia sedekahkan waktu eh, waktu sholat di masalah muslimin dan dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin Kamana fa'alahi Ahmad fi ujati hamalil khomri Bagaimana yang telah dinaskan oleh Imam Ahmad Dalam masalah upahnya orang yang membawa koma. Bagaimana tadi kata Ibn Abi Musa tadi ya dari eh, eh, kita tahu ketika kita nah, kita tuh yang tebus kita belum manfaatkan kalau dia nggak bisa manfaatkan kita boleh kalau kitanya boleh kalau dia nggak boleh memanfaatkan untuk yang berbeda ini nah, itu orang yang haram karena cara mendapatkannya tidak benar kalau kita pada orang lain Terus bagaimana mengatakan masih Berfikir yang boleh Waman Siapa yang mengira bahasanya eh, penyanyi tobat tadi uangnya dikembalikan kepada orang yang menyerahkan yang mau bekerjakan panitia konser di anak makbudatun fi aktin fasidin karena uang tersebut didapat dengan akad yang tidak sah wajib radu raduha alaihi maka wajib dikembalikan kal makbu di riba sebagaimana uang yang didapatkan dengan riba atau oh, semacam itu menal ukud tidak berupa transaksi transaksi yang tidak sah Fayuqal al makbud bil abdi al-fasid yajibu fi asaradu min jalibain. Fayuradu kulun minhuma ala akhar maqabidahu minhu kama fi taqabud riba. Maka jawabannya uang yang didapat dengan akad yang tidak sah maka kewajibannya adalah dikembalikan dua sisi, dan saling mengembalikan saling mengembalikan itu penjual dan pembeli tidak sah transaksinya maka barang dikembalikan pada penjual uang dikembalikan pada pembeli itu kalau nah, uang yang didapat dari seharusnya ah, zakat maka bukan dikembalikan namun saling dikembalikan Bayar dukulun minhuma maka masing-masing dari penjual dan pembeli tersebut mengembalikan kepada yang lain apa yang dia dapatkan dari yang lain jual beli yang tidak sah maka barang dikembalikan pada penjual uang dikembalikan ke pembeli bagaimana apa butuh riba bagaimana riba Riba dalam artian barter. Riba dalam artian barter. Maka ini dikembalikan, itu dikembalikan. Ini pun menurut ulama yang mengatakan al-makbud bil aksil fasid layam liku. Bacanya hasil yang didapatkan kan ya, saksi yang tidak sah itu bukanlah pemilik orang yang mendapatkannya. Kamu wa bagaimana yang dikenal ini merupakan pendapatnya Syafi'i dan Ahmad. Sama idatala talafal maqbud, namun jika sudah rusak barangnya sudah dimanfaatkan. Indal qabidi di tempat orang yang mendapatkan. Fa inna la yastahiqu istirja'u aywatihi, maka tidak ada hak untuk menuntut dikembalikannya iwat ini ya, mutlakan secara mutlak. Ini pada tadi jual beli tidak sah. Tempatnya penjual itu uangnya sudah habis maka nah, dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Pembeli juga tidak bisa menuntut uang yang sebenarnya berjumlah karena uangnya jahat. Namun pembeli ini punya kewajiban untuk mengembalikan barang yang sudah ada yang masih ada kepada Bahina idzin fayuqal maka pada saat itu kita katakan فإن كان غير القياس يجب ردها بناء على أنها مقبوضة بأكل فاسد فإن الزاني ومستمع الغنى والنوم قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم فاستوفوا العوض المحرمة والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة في القبض والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين Yahudul akhar Faida ta'adara ala mustajiri Radal manfaata Lam yarudda alaihi al-mala Maka berdasarkan penjelasan tadi Maka kita katakan Wa'inkana zahiru kias Meskipun bahir kias Kias yang dekat Yujibu mewajibkan untuk mengembalikan uang hasil menyanyi tadi dengan alasan karena dia adalah uang yang makbutah diambil dengan akad yang fasik pak Inazani Maka orang yang berbuat zina ya, Dan mendengarkan nyanyian Dan mendengarkan ratapan Mereka telah menyerahkan harta ini Antai bin Dengan sukarela Astaghfirullah al-muharram Dan mereka telah membayarkan kompensasi yang hukumnya haram. petarim ala ala fihi dan hukum haram dalam hal ini laisa lihaqihim bukan karena mereka. Bukan karena panitia konser, bukan. Bukan karena uh, orang yang datang ke konser bayar kafe, Bukan, bukan karena hak mereka, bukan karena hak Allah. Ini haramnya karena hak Allah. Dapat fatat hadil manfaatu bil di fasad dan telah hilang manfaat ini jasa ini dengan diserahkan jasanya sudah lewat jasanya ini nunggakannya sudah lewat wal usul tak tadi sedangkan e, kalau berdasarkan kias berdasarkan kaidah tadi bahasanya akad yang fasid maka harus dikembalikan namun annahu idza radda maka jika dikembalikan salah satu dari dua kompensasi maka yang lain juga dikembalikan Kaidah <coughs> tazal maka jika tidak mungkin ala mustaqdir bagi panitia konser untuk mengembalikan manfaat menyanyi manfaat menyanyi dasar menyanyi tidak bisa dikembalikan maka berarti si penyanyi yang tobat ini lam yalta alil malah tidak perlu mengembalikan tanpa Ini alasan kenapa pendapat kenapa dari Islam bahwa kita penyandera tidak perlu mengembalikan uang, namun sedekahkan. Ini alasannya demikian. Memang secara kaidah akad fasid harus dikembalikan kepada yang Nah, kaidah fasid harus dikembalikan kepada yang Namun ingat bukan hanya dikembalikan, namun saling mengembalikan. Maka jika Eh, berdasarkan kias yang dekat hmm, berdasarkan kias yang dekat nah, berdasarkan kias yang dekat maka apa? maka hasil menyanyi tadi jika penyanyi tepat dipulangkan namun karena namun yang dipulangkan bukan hanya satu pihak dua pihak harus mulangkan nah penita kontrak kan tidak bisa mulangkan jasa menyanyi ya sudah maka tidak ada pemulangan semua makanya kalau dalam kelas konstruksi kemarin ini istihsan namanya istihsan karena menurut kias yang dekat untuk kembali dohir kias dohir kias kembali namun dalam ini kita kita miliki kias yang dekat karena satu pertimbangan ini namanya wa aidan alasan yang lain fa inna hadzal ladzi eh, ustufiyat manfaatuhu alaihi alaihi dararun fi akhdhi manfaatihi wa wa iwaduha eh, fi akhdhi manfaati wa iwadiha jami'an minhu به فيما لو كان وقت خضران أو ميتة فإن تلك لا عليه في فواتها فإنها لو كانت تقية أطلقناها عليه فمنفعة الغناء والنوم لو لم تفت توافقت عليه حيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها Nah, alasan yang lain kenapa tidak perlu dikembalikan kepada panitia konser? Pak Inahada maka orang yang telah memberikan jasanya penyanyi, penyanyi telah istaufat manfaatahu atau ustufiat manfaat dulu Namun artinya, namun penyanyi yang telah menyerahkan jasanya. dong, dia akan tertimpa dong jika kita katakan tapi akhdhi manfaati karena jasanya telah diambil dan uang upah konsernya juga dikembalikan diambil jasanya dan iwatnya kompensasinya jami'an semuanya minggu dari dia nah, kalau penyanyi yang tobat ini harus pulangkan maka dia rugi kemarin dia sudah buang tenaga nyawannya bunga bunga sambil kucek eh, sambil lompat-lompat dia oh kita naga kalau uangnya dikembalikan dia rugi dua naganya hilang dalam hal yang sia-sia kalau ya uangnya sudah hilang maka rugi double dikhilafi manaukan al-iwad Beda kalau kompensasinya adalah khomar atau bangkai Orang itu jual khamr iya. atau jual bangkai fa inna madarar alaihi fi fawatiha maka tidak ada bahaya bagi penjual seandainya nah, bangkai ini dihancurkan Fa'ina lau kana baqiyatan seandainya bangkai itu masih ada atlas nah alai maka kita hancurkan kalau ada jual beli bangkai jual bangkai nah, ini dikembalikan ini tidak ada bawa di sini kalau seandainya eh, seandainya barang itu ada itu harus dihancurkan Sedangkan manfaat menyanyi dan manfaat menangis Lalu pasti seandainya itu tidak diberikan Lalu aparat alih masa itu masih utuh di tempat orang itu, penyanyi itu. Yang dimaksud utuh, ya itu karena yang tamakan min kan manfaat dia punya kemungkinan, punya kemampuan untuk mem mem memanfaatkan silkan manfaat jasa itu di angkat arah dalam acara yang lain. AI nah, aku maksudkan itu dia bisa memanfaatkan kekuatan yang dipakai untuk nyanyi dan untuk nangis itu untuk hal-hal yang lain. Satu kekuatan dia, amilah dia, dia bekerja dengan dia. Nah, dengan pertimbangan ini, maka ini menguatkan untuk tidak dikembalikan kepada panitia. Kan tidak rugi kalau nanti dikembalikan tenaganya yang kemarin untuk eh, untuk kentok-kentok, nah ini sudah hilang. Tambah duitnya harus pulangkan. Padahal seandainya tidak hilang, tidak diserahkan, maka tenaga itu masih ada pada dirinya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Baik kalau ala hadza fayambari ayuqdu biha idza idza talaba biqabdiha. Kila nahnu la na'muru bidatiha wa la biqabdiha ka uqudil kufari al-muharrami fa inam idza aslamu qabla eh, qabla al-qabdi eh, lam nahkum bil qabdi wa la aslamu ba'da al-qabdi lam nahkum bi lakin fi hakim muslim tahrum hadil usratu alihi di anaukana muqtaki dan di tahrimiha di sila kisah kiri Bagali kali anau ida tolak berusrota kulna lahu anta farofta aisyu farofta kuwataka fi amal muharam fala yukdoraka fi ujratin fa'idha qabidaha summa qala dafi'u hadamal aladhi Akdauli eh, Akdauli birodi fa nama akbat tuhu iyahu iwadan an manfaatun muharramatin kulna lahu dapat eh, dapat tahu bimu awadatin wabi tatiha fa idza talabta istirja'a ma akhoda tardud ilahi ma akhadta idza kana lahu fi baqaihi ma'ahu manfaatun هذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة الميتة والخمر Walau malah berdasarkan hal ini, saya beri maka sepatutnya ayub biha diputuskan supaya uang konser itu harus dibayarkan. Tidak tolak bukop biha. Jika si penyanyi ini ini menuntut untuk eh, menuntut uang konser sallallahu alaihi wasallam dia tergantung kalau gitu kalau itu dia bilang seperti itu ya kan? kalau tidak diketahui tapi saya lihat zonnya berapa tuh zon itu mah diketahui kalau ngangkut hamak tidak diketahui untuk apa yang di ya hamak ya untuk itu asal ini kenapa nggak boleh jadi penunggu itu kan karena asalnya bukan ya orang kafir kan lu orang kafir asalnya bukan Hmm. Eh, kemudian misalkan dia bertobat dia ingin mengulang dari saham untuk tidak melakukan menarik menarik atau menarik lagi boleh secara utangan yang halal kemudian buka usaha sedangkan hasil juga kilafnya cuma ada dua untuk tadi penyanyi tobat tadi dikembalikan dikembalikan sama disedekahkan oleh penyanyi tobat hmm? Yeah.